Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita di pembahasan terakhir di bab hadis-hadis yang berkaitan dengan sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulang-ulang sedikit beberapa hal tentang sifat atau petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah sandal. <clears throat> Sifat sandal Nabi di dalam hadis-hadis ini adalah yang pertama, sandal Nabi memiliki <clears throat> dua kibal. Dua, dua kibal. Maksudnya sandal beliau itu eh, <clears throat> apa namanya? Jari kaki beliau menyangkut di dua tali kalau kita kan satu aja sandalnya sandal jepit cuma satu ya. Tapi kalau sandal Nabi dua. Ini anggap sandal nah seperti itu ya. Jadi di tengah-tengahnya <clears throat> kemudian sini dimasukkan jari. Jadi dua kibalnya ya. Kemudian juga sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam eh jardawaini. Sifat sandal beliau yang kedua adalah jardawaini. Maksudnya polos tidak ada bulunya dikarenakan sandal Nabi terbuat dari kulit binatang. Kemudian lagi di antara sifat sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam as-sibtiyah. maksudnya sandal beliau terbuat dari kulit sapi yang sudah disamak. Ya, yang sudah disamak. Kemudian juga di antara uh, sifat sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam makhsufataini yang berlobang. Jadi bukan dijahit, jadi memang lubang e, sendalnya ya. Jadi kalau terlepas maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasang sendiri sendal beliau. Kemudian diantara nah petunjuk Nabi dalam memakai sendal ya, bahwasanya beliau Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai satu sandal. Walaupun jarak antara satu sandal dengan sandal yang berikut cuma satu langkah. Jadi kita berjalan pakai sandal satu aja sebutinnya kada. Sekalipun cuma selangkah tetap itu dilarang ya. Kemudian di antara petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam juga adalah memakainya dengan kaki kanan, melepas dengan kaki kiri. Kemudian nah diceritakan kisah ya bahwasanya Syekh bin Bas ditanya seseorang tatkala <clears throat> seseorang ini bertanya bagaimana seandainya seseorang itu ya E, memakai sendal satu besandal satu kada, tapi cuma satu langkah saja dikarenakan sandal satunya ya, terjauh sedikit mungkin satu meter atau dua dua meter sehingga dia memakai sendal satu saja, tapi cuma satu langkah atau dua langkah. Kemudian apa kata Syekh bin Bas? Ya, beliau menjawab, "Ini stata'ta an la tukhalifas sunnah walau bi khutwah wahidah faf'al." Jika engkau sanggup ya menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun dengan satu langkah saja, maka silahkan kerjakan. Jawabannya adalah tidak, tidak sanggup. Sekalipun kita e, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu langkah saja, yaitu dengan kita memakai sandal, satunya bersandal, satunya kada, mengambil sandal yang lain cuma satu langkah saja, maka itu tetap tetap dilarang. Karena itu menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah sandal apalagi masalah akidah, ya, masalah ibadah maka jauh lebih lebih besar lagi perkara menyelisih sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian e, pembahasan yang berikutnya masalah sandal, ya petunjuk Nabi juga hadis yang terakhir sama ya yaitu memakai sandal dengan kaki kanan kemudian melepasnya dengan kaki kiri. Nah, baru kita di pembahasan terakhir yaitu masalah mencari berkah dengan sandal atau peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir bab ini, ya Syekh Abdul Razak berbicara panjang tentang mencari berkah dengan peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, seperti sandal dan yang lainnya. Beliau membahas ini secara secara rinci dan cukup panjang ya. Belum bacakan, ini cukup panjang. Beliau menerangkan kata beliau faidah fi mas'alati tabarruk bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam al munfasilati min badanihi kasy'ri wal mulazamati li badanihi kal jubbah. Satu faidah penting yang berkaitan dengan masalah tabarruk mencari keberkahan dengan peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlepas dari badan beliau seperti rambut seperti rambut atau mencari berkah dengan sesuatu yang melekat di badan beliau seperti jubah beliau, baju beliau atau sandal beliau. Ja'a anis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum annahum kanu yatahaffazuna bihadhil athar wa ya'tanuna biha wa yatabarrakuna biha wa qad sabaqa anna umma Salamah ummul mu'minin radhiyallahu anha Kana indaha juljulun min fiddatin fi sya'ratun min sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana idza asaba insanan ainun aw ishtaka ba'atha bi ina'in ilaiha fa khadathu fihi thumma sharibahu wa tawadda'a minhu. Kata Syekh Abdul Razak diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwa mereka ya biasa menyimpan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi para sahabat ya di antara mereka ada yang menyimpan peninggalan-peninggalan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikannya dan mencari berkah darinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam memiliki juljul. Juljul itu eh, wadah ya, bentuknya seperti lonceng, tapi bukan lonceng halus ya. Yang mana terbuat dari perak yang di dalamnya ada beberapa rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah menyimpan rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada orang yang terkena ain, ya, ain sihir dari pandangan atau mata, ya. Jadi ain ini Masya Allah Jadi terkadang ada orang yang diberikan bala dengan mata yang ain. Ain itu kan disebabkan dua. Bisa karena matanya sangat hasad atau suka takjub dengan sesuatu. Dikit-dikit takjub, dikit-dikit takjub ya. Atau matanya atau orangnya suka suka hasad. Jadi ain itu menyerang kepada manusia bahkan kepada benda mati. Ulun pernah diceritakan dosen ulun pas ketika di kuliah di Madinah. Ada orang yang matanya sangat ain. Jadi dia melihat sapi yang membawa alat bajak sawah apa namanya itu namanya? <laughs> Ada kan yang di belakang sapi itu kayu yang membajak sawah. Jadi orang ini takjub dengan pemandangan itu ya. Dia lihat hancur anunya apa alat bajak sawahnya. Hancur biar luar biasa. Makanya ketika ada orang yang memuji kita ya, maka kita ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ain itu bukan cuma hasad, tapi orang yang suka takjub, dikit-dikit takjub, kagum dan orang itu nah maka kita ucapkan masya Allah, tabarakallah. Kita bisa kena kena ain. Jangankan kepada orang lain ya, kita bisa juga kena ain terhadap diri sendiri, bisa. Pian merasa paling bungas di dunia bicara min, oh bungasnya ulun ya. ingat mengucapkan masya Allah, tabarakallah, maka bisa kena ain, walaupun pian terhadap diri sendiri itu bisa. Jadi kita hati-hati ya, hati-hati masalah perkara ain ini. Nah, di sini ya tatkala uh, Ummu Salam menyimpan rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada yang sakit seperti kena ain, maka uh, maka ia membawa air Kemudian Ummu Salamah menggerak-gerakkan atau merendam sebentar rambut-rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam air yang dibawa. Kemudian orang yang sakit itu meminumnya dan menggunakannya untuk berwudu. Jadi kalau ada garing ya atau kena air maka rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam dicelupkan ke dalam air kemudian diminumkan kepada orang tersebut. Ini termasuk keberkahan dari rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menafikan bahwasanya para sahabat itu mencari berkah dengan eh, apa-apa eh, yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti rambut beliau, jubah beliau ataupun sendal beliau ya. Kemudian nah ini komentar dari Ibnu Hajar ya di kitab Fathul Bari tentang masalah mencari keberkahan ya. Kata beliau, wal muradu annahu kana man ishtaka arsala ina'an ila ummi Salamah fataj'alu fihi tilka sya'arat wa tagsiluha fihi wa tu'iduhu fayashrabuhu sahibul ina aw yaghtasilu bihi istishfa'an biha fatahsulu lahu barakatuha. Nah, kata Ibnu Hajar mengomentari hadis ini atau masalah ini, maksudnya jika ada orang yang mengeluh sakit, maka dia mengirimkan satu bejana atau semacam ember ya yang ada air kepada Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah meletakkan rambut-rambut itu di dalam bejana tadi. Membasuh di dalamnya dan kemudian mengambilnya kembali. Jadi kalau ada orang garing, orang datang membawa banyu. Tapi ya untuk dimintakan eh, apa? Rambut tersebut dicelupkan oleh Ummu Salamah. Setelah itu pemilik wadah tadi meminum airnya atau mandi dengannya dalam rangka mencari kesembuhan sehingga dia mendapatkan keberkahan dari dari rambut-rambut tersebut. Ya. Nah, kemudian ya. Nah, masalah perkara mencari berkah ini ya yang para sahabat mencari berkah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah itu khusus kepada Nabi ataukah selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa juga? Contoh ulun minum banyu misalnya lalu pian ambil mencari berkah aja. pian. Apakah bisa dikiaskan ulun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Abdul Razzaq, beliau menjawab, "Wa qad khassallahu wa qad khassallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi anna bi an ja'ala jismahu mubarakan wa kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yatabarraku Nabi araqihi." wa bi busaqihi wa bi sya'rihi wa bi fadli wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kulluhu thabitun fil ahadits sahihah Jadi jawabannya adalah Allah taala mengkhususkan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan seluruh bagian tubuhnya mengandung berkah, tidak untuk selain beliau. Buktinya apa? Buktinya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sebagian sahabat tidak mengambil berkah kepada sebagian sahabat yang lain. Contoh misalnya mengambil barokah kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman. Tidak ditemukan riwayat bahwasanya ada sahabat yang mengambil berkah dengan bekas wudunya Umar misalnya, bekas ludahnya Abu Bakar misalnya. Tidak ditemukan riwayat seperti seperti itu. Dan para sahabat radhiyallahu anhum yang mencari berkah dari keringat beliau dari keringat Rasul Shallallahu alaihi wasallam, air ludahnya. Ini pernah terjadi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Ketika hendak diberikan Rasul SAW bendera di suatu peperangan, Ali bin Abi Thalib tidak ada ketika itu. Kemudian Rasul SAW bertanya, "Kemana Ali bin Abi Thalib?" Maka para sahabat menjawab, "Beliau ishtaka ya." E, apa namanya? mengeluh dengan sakit mata. Kemudian Nabi panggil Kemudian Nabi ludahi apa? Kedua matanya Ali bin Abi Thalib sehingga sembuh tidak ada dampak atau bekas dari sakit sedikit pun ya. Itu termasuk keberkahan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi pang ya Pak, maka ada pin <laughs> ludahi itu. <laughs> Maka tidak tidak benar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya maksum maksum kemudian beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya beda dengan beda dengan kita sangat jauh kita tidak mungkin disejajarkan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rambutnya dan bekas air wudunya. Jadi para sahabat ya, tatkala Nabi berwudu, maka mereka desak-desakan mengambil bekas sisa wudhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semua ini diceritakan dalam hadis-hadis yang yang sahih. Ya, benar. Seperti hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya para sahabat ya banyak mengambil keberkahan dari dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah, fattabarruk bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrun thabitun wa ma'thurun anis sahabati radhiyallahu anhum wa an tabi'ina lahum bi ihsan wa hukmuhu baqin 'alal mashru'iyah, fala taqtasir 'ala sahabah wa 'ala tabi'in. Kata Syekh Abdul Razak meneruskan mencari berkah dari peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah benar dan dicontohkan oleh para para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hukumnya tetap disyariatkan sampai sekarang jadi seandainya di zaman sekarang memang benar-benar ada peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh mencari berkah dengan peninggalan Nabi tersebut. Dan bukan hanya pada para sahabat dan tabiin saja. Contoh di zaman sekarang ya. Nah tapi pertanyaan, Seandainya di zaman sekarang ada yang mengatakan itu adalah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana sikap kita menyikapi? Ada yang mengatakan itu peninggalan Nabi, ada rambut Nabi, sandal Nabi. Ya, apakah benar seperti itu? Maka sikap kita bagaimana? Ini juga dijawab oleh Syaikh Abdul Razak. Lakin nasual hal yujad syai'un min athir rasulil amin ah, athari rasulina sallallahu alaihi wasallam fi zamanina hadha bahaitsu yakunu indana yakinun tam wa jazmun akid annahu sya'run nabi sallallahu alaihi wasallam au na'luhu au nahwu dzalik. Kata Syekh Abdul Razak, tetapi ada pertanyaan, ya. Apakah masih ada peninggalan-peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman kita sekarang ini? Di mana kita meyakini dengan siyakin-yakinnya, yakin yang sempurna bahwa itu adalah memang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sandalnya atau yang semisalnya. Bagaimana kita caranya tahu peninggalan tersebut ya memang benar-benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti beliau sebutkan alasan-alasannya ya. Kita baca lagi ini cukup panjang. Nah, kata beliau, "Ammal atharul lati hiya ahadithuhu sallallahu alaihi wasallam." wa sunnatuhu wa adabuhu wa akhlaquhu wa muamal wa muamalatuhu fa hadhihi mahfuzatun fi dawawin sunnah bil asani tsabitatis sahihah. Kata Syekh Abdul Razak, adapun peninggalan-peninggalan beliau berupa hadis-hadisnya. Jadi peninggalan Nabi itu ya, ada yang sifatnya seperti sandal, rambut dan yang lainnya dan ada peninggalan beliau berupa hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun peninggalan-peninggalan beliau berupa hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya dan muamalah-muamalah beliau, interaksi-interaksi beliau ya. Terjaga di dalam buku-buku hadis dengan sanad-sanad yang sahih dan tetap atau valid. Jadi peninggalan Nabi berupa hadis-hadis Nabi, adab-adab Nabi, akhlak-akhlak Nabi itu sabit ada, benar disebabkan ya para ulama sudah meneliti masalah-masalah hadis ya. Datang kepada kita hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini sahih tidak? Ini hasankah? Ini dhaifkah? Maka itu ada ulama yang yang menjelaskan. Nah, tapi kalau peninggalan Nabi berupa sandal tadi siapa yang bisa mengatakan itu adalah peninggalan Nabi benar-benar peninggalan Nabi? Apakah seperti sanad sebuah hadis ya? Ada ulama yang meneliti, maka kita tidak tidak tahu, tidak berani memastikan peninggalan tersebut adalah memang benar-benar hadis Nabi apa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini pembahasan yang cukup penting kata beliau. Lakin fima yata'allaq bi atharihi mithlu sya'ar wan na'li wal 'asa wa nahwu dhalik wa nahwi dzalik fahal yujadu syai'un min dhalika fi hadzal zaman al ijabah 'ala hadzal su'al tatadammanu umuran. Kata tapi kata beliau ya Adapun yang berhubungan dengan peninggalan-peninggalan beliau seperti rambut, senda, tongkat dan yang lainnya, maka apakah didapatkan yang demikian di zaman sekarang, maka jawabannya kata beliau ini mencakup beberapa masalah. Iya. Jadi beliau menjawab tentang ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah peninggalan Nabi saw. Kata beliau, jawaban yang pertama, Innama khallafahun Nabi saw. Alaihi min athari qalirun jiddan. Sesungguhnya apa yang Nabi tinggalkan berupa peninggalan-peninggalan beliau itu jumlahnya sangat sedikit. Jawaban yang pertama, kata beliau, peninggalan Nabi saw yang beliau tinggalkan itu jumlahnya sangat sangat sedikit. Contohnya di hadis ya dari sahabat Amr bin Al Harith radhiyallahu anhu bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abadan wala amatan wala syai'an illa bal illa baghlatahu baydo wasilahahu wa ardon ja'alha sadaqah. Kata sahabat Amr bin Harith radhiyallahu taala anhu terdapat di Sahih Bukhari, beliau mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sepeninggal beliau tatkala beliau meninggal atau wafat sebuah dirham pun, satu dinar pun, satu budak hamba sahaya pun, budak perempuan pun dan juga tidak sedikit pun kecuali bigol yang berwarna putih. Jadi bigol itu hewan persilangan antara kuda dan himar. Kuda kawin lawan himar, maka lahir anaknya namanya bigol atau bagol. Ya. Kecuali itu yang Nabi tinggalkan berupa bagol yang berwarna putih dan senjata beliau silah dan sebidang tanah yang beliau sedekahkan. Intinya peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Nabi tinggalkan sangat sangat sedikit. Berupa bagol tadi, senjata beliau, dan sebidang tanah yang beliau sedekahkan. Itu perkara yang yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, inna katsiran min hadhil athar ta'arradat lil fuqdan ma'amaril ayyam bi asbabin minha al fitan allati waqat bainal muslimin. Jadi perkara yang kedua, sesungguhnya peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berangsur-angsur hilang seiring dengan berjalannya waktu ya. Contoh seperti misalnya uh, rambut ya. Dengan berjalannya waktu ya bisa bi, bisa hilang. Nah, sebabnya diantaranya adalah terjadi fitnah di antara kaum kaum muslimin. Ya. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatama min waraq wa kana fi yadihi thumma kana ba'du fi yadi Abi Bakar thumma kana ba'du fi yadi Umar thumma kana ba'du fi yadi Utsman hatta waqa ba'du fi bi'ri Aris naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Nah, contohnya hadis ya, kata sahabat Abdullah bin Umar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Ini peninggalan beliau berupa berupa cincin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak, dari perak ya. Cincin itu biasa beliau kenakan di jari beliau. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, maka cincin beliau ya dipakai oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, maka dipakai oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, maka dipakai oleh Utsman bin Affan. Ada menyebutkan riwayat bahwasanya Utsman bin Affan memakai cincin tersebut selama enam 6 tahun. Nah, kemudian setelah di tangannya Utsman bin Affan, ya. Ternyata cincin tersebut jatuh ke dalam sumur Bi'ri Aris. Sumur Aris ya. Sumur Aris ini berada di kota Madinah dan dia dekat dengan dengan Kuba. Makanya kalau di antara jamaah umroh ada yang kadang meminta meminta ya dibawakan ke tempat sumurnya Utsman bin Affan. Ya, atau sumur sumur Aris. Karena di sini pernah apa? jatuh cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sahabat mencari di dalam sumur tersebut tidak menemukan, tidak tidak menemukan. Jadi peninggalan Nabi berupa cincin itu hi, hilang. Jadi disebabkan oleh Utsman bin Affan. Dalam riwayat yang lain, kenapa cincin tersebut jatuh? Ya, disebabkan beliau duduk di atas sumur tersebut, kemudian menggerak-gerakkan cincin tersebut hingga terlepas kemudian jatuh ke dalam ke dalam sumur. Berarti cincin beliau ini adalah hi, hilang ya, tidak ditemukan. Dan cincin beliau ini terukir dengan nama Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Di dalam kitab uh, Fathul Bari disebutkan kalau kita membuat cincin dari perak misalnya, boleh kita menuliskan nama kita ya. Nah, misalnya cincin perak-perak ya Abdurrahman Maulah, kemudian dituliskan nama Abdurrahman. Tapi kada boleh dibawa ke dalam ke dalam WC. Karena Ar-Rahman termasuk nama nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab termasuk hilangnya peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, cincin tersebut jatuh ke dalam ke dalam sumur. Kemudian nah di antaranya lagi yang menyebabkan hilangnya peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah di antara para sahabat ada yang memberikan wasiat bahwasanya peninggalan Nabi tersebut dikubur bersama beliau Ya, contoh seperti sahabat Sahal bin As, Sahal, Sahal bin Sa'ad ya, Sahal bin Sa'ad. Ketika beliau memiliki sebuah peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau meninggal maka diikut sertakan peninggalan Nabi tersebut, maka menjadi hi, hilang. Kemudian di antara berikutnya yang menjadi hilang adalah banyaknya terjadi peperangan di antara kaum muslimin dan musuh-musuh Islam sehingga peninggalan-peninggalan Nabi tersebut hilang seperti yang terjadi ya di pemerintahan terakhir Daulah Abbasiyah. Ketika diserang oleh Tatar atau bangsa Mongolia, itu mereka membunuh kaum muslimin, bukan cuma membunuh bahkan menghancurkan peninggalan-peninggalan kaum muslimin. Di antaranya adalah di sini disebutkan eh, bahasa Arabnya tadi lupa. Seperti Burdah dan Qatifah Maksudnya adalah kain selimut dan selembar kain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman Abbasiyah, tapi tatkala bangsa Tatar atau Mongol menyerang Daulah Abbasiyah sehingga mereka mereka bakar dan peninggalan Nabi tersebut hancur atau hilang. Jadi dulu ya ketika di abad ke-7 sekitar 600-an ya, eh, Daulah Abbasiyah di akhir-akhir pemerintahannya diserang oleh bangsa Tatar atau Mongolia. Mereka banyak membunuh kaum muslimin. Bukan cuma itu. Bahkan mereka membakar buku-buku kaum kaum muslimin, dibakar. Makanya jangan heran ya, kadang kita membaca sebuah kitab, kitab imam ini mafkut hilang, tidak ditemukan, tidak di, tidak dicetak Bisa disebabkan karena e, karena dibakar oleh bangsa Mongol atau Tatar tatkala mereka menyerang kaum muslimin di Baghdad tatkala di pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, seperti halnya juga peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti kain selimut dan selembar kain. Tatkala bangsa Tatar menyerang Daulah Abbasiyah, kemudian mereka mereka bakar. Sehingga peninggalan Nabi tersebut menjadi hi, hilang. Jadi sangat sangat mungkin eh, apa susah ya kita katakan di zaman sekarang ada peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian masalah yang ketiga kata Syekh Abdul Razak belum bacakan. Wa huwa ahammu ma yakunu fi hadzal bab adamud dalilil yaqini. Kemudian permasalahan yang ketiga, ini adalah masalah yang paling penting dalam bab ini yaitu tidak adanya bukti yang kuat yang meyakinkan kita bahwasanya itu memang benar-benar peninggalan Nabi saw. Jadi nanti seandainya ya itu perkara tersebut atau benda tersebut diyakini datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ternyata bukan. Berarti dia bertabaruk dengan selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu kan tidak di, disyariatkan. Nah, kita baca lagi. Fayahtajul insan ila adillatin yaqiniyah tusbitu hadzal amra liyata'akkada annahu min atharihi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi inna hadhihi al-athar fi mithli hadha zaman la yumkinu jazmu biha li'annahu laysa hunaka adillatun yaqiniyah tuthbituha fala yajuzu lil insan an yatabarraka bi syai'in illa idza kana 'indahu yaqinun tam annahu min atharihi sallallahu alaihi wa wasallam kata Syekh Abdul Razzaq sehingga setiap orang memerlukan bukti yang sangat kuat yang bisa memastikan bahwa peninggalan tersebut adalah peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, banyak ulama yang mengatakan peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang tidak bisa dipastikan masih ada. Jadi para, banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang itu dipastikan mustahil ah, ada. Karena itu karena tidak adanya bukti yang kuat yang menetapkannya sehingga tidak boleh ada orang yang mencari berkah dengan sesuatu yang diduga sebagai peninggalan Nabi tadi kecuali dia benar-benar yakin bahwa barang tersebut adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya kita kan sulit ya. Dari mana orang itu tahu bahwasanya itu adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? apakah ada sanatnya, siapa ulama yang mengatakan manhajnya bagaimana, ini dan itu ya. Maka ini perkara yang yang sulit untuk bisa ditetapkan. Nah, kemudian beliau ya juga menjelaskan nah ini juga sangat penting ya. Idhofatan ila anna ba'dhan nasi qad tajawazu fi hadzal bab fadakhalu fi naw'in minal mughalah wal mujazafah allati tu'athiru al aqidah ta'thiran balighan. Kata Syekh Abdul Razak, kita tambahkan bahwa sebagian manusia ada yang berlebih-lebihan dalam masalah ini. Sehingga mereka terjerumus ke dalam sikap berlebih-lebihan dalam kurung mengkultuskan yang yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi akidah akidah mereka. Ya. Beliau contohkan saya tidak akan menyebutkan bukti-bukti atau contoh-contohnya secara panjang lebar, tetapi saya cukup menyebutkan satu bait syair karya salah seorang di antara mereka yang bercerita tentang sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, si penyair mengatakan, "Walamma ra'aitu ad-dahra qad harabal wara ja'altu li nafsi na'la sayyidihi hisnan." Dan ketika aku melihat waktu telah memerangi manusia. Ini ungkapan yang benar berlebihan terhadap sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku melihat waktu telah memerangi manusia, maka aku jadikan sandal tuannya atau sandal pemimpinnya sebagai benteng pelindung. Ini adalah ungkapan yang berlebih-lebihan terhadap sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bait syair ini terdapat tiga hal yang bertentangan dengan syariat. Yang pertama adalah si penyair mengatakan Lamma ra'aitu dahra harabal wara. Manakala saya melihat waktu atau masa memerangi manusia. Ini adalah ungkapan yang yang menyelisihi syariat. Kenapa? Karena di sini ada ungkapan yang menunjukkan mencela terhadap waktu atau masa. Dia katakan waktu memerangi manusia atau sebuah masa memerangi manu, manusia. Kata Syekh Abdul Razak, ungkapan ini isinya adalah sabud dahar, yaitu mencela mencela waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela mencela waktu. Kalau mencela waktu kan berarti mencela Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang mengatur waktu waktu atau sebuah sebuah masa. Kemudian yang kedua, ya, yang bertentangan dengan syariat di bait syair ini adalah ja'altu li nafsi la sayyidihi hisnan. Ya. Maka aku jadikan sandal tuannya sebagai benteng pelindung. Sandal tuannya, tuannya waktu Siapa sandal tuannya waktu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan sebagai benteng pelindung. Kata Syekh Abdul Razzaq, ya. Ini menjadikan sandal tersebut sebagai benteng pelindung. Ini adalah sikap bergantung dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai benteng atau pelindung dari dari mara bahaya. Kata Syekh Abdul Razak, ini adalah sikap bergantung dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang ketiga, perkataan juga yang terakhir na'lu sayyidihi sandal tuannya. Sandal tuannya atau sandal pemimpinnya waktu tadi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah tuan dari waktu yang memerangi manusia. Ini adalah bentuk sikap berlebih-lebihan yang sangat jelas. Ini contoh orang yang berlebih-lebihan terhadap peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa merusak dari sisi A, akidah ya. Masih panjang pula. Belum ringkas saja nah. E, kemudian kata Syaikh Abdul Razak, ulun bacakan artinya saja. Di antara hal yang sangat disayangkan di zaman sekarang adalah menyebarnya gambar atau foto dalam beberapa situs internet yang diduga bahwa gambar tersebut adalah foto sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada di antara manusia yang mencari berkah darinya. Jadi tersebar di situs internet banyak foto-foto sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang banyak mencari berkah dengan foto sandal tersebut. Ya. Padahal itu tidak bisa dibuktikan dengan sanad yang sahih. Ya, siapa yang bisa mengatakan itu memang benar-benar foto sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam gambarnya seperti itu? Seandainya terbukti pun benar, begitu ya, memang seperti itu bentuk sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka gambar atau foto itu bukan sandal yang mengandung ber berkah. Karena yang mengandung berkah adalah memang benar sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan po foto. Nah, seperti itu ya. Jadi kan di zaman sekarang sudah banyak seperti itu lihat. Dia ya, pian ada di kupiah. <laughs> Pian takuni aja, kesan apa aja. Seperti itu ya. Padahal kan kalau emang memang benar mencari berkah maka dengan sandal Nabi. Tapi di zaman sekarang siapa yang bisa memastikan itu adalah sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Dan kalaupun lewat foto juga tidak tidak benar. Kenapa? Karena foto gambar bukan memang benar-benar sandal nah, sandal Nabi. Oleh sebab itu, seharusnya seorang muslim tidak berlebih-lebihan. Ia tidak membahayakan agama dan akidahnya. Akibatnya orang ya merasa apa namanya? merasa aman dengan foto tersebut, dengan gambar tersebut. Ini kan bahaya terhadap akidah ya. Dia merasa aman dengan selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi bukan disyariatkan seperti gambar gambar sandal. Jangan sampai sikap emosional ini diterjemahkan dengan emosional. Padahal di sini di terjemah teks Arabnya awatif. Awatif itu perasaan ya. Emosional itu perasaan lah Pak. Perasaan ya. Awatif itu perasaan. Jangan sang, jangan sampai perasaan-perasaannya mendorongnya untuk terjerumus ke dalam kekeliruan-kekeliruan yang diakhiri dengan penyesalan. Ya, terkadang orang e, tidak mau misalnya apa, menerima nasihat kita disebabkan dia e, apa awatif atau perasaannya tidak sesuai dengan syariat. Contoh misalnya ini kan sandal Nabi ya. Kita cinta terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita katakan e, cinta dengan Nabi ada dawabit-dawabitnya. Ada catatan-catatannya ya. Tidak semau kita ya. Bukankah cinta Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelas di dalam Al-Qur'an itibat dengan Nabi contoh memperbanyak salawat kepada beliau ya dan yang semisal. Tidak berupa gambar-gambar atau foto-foto peninggalan-peninggalan sallallahu alaihi wasallam. Kan peninggalan Nabi ada dua ya. Ada sifatnya peninggalan Nabi ya berupa sandal, berupa rambut. Kemudian di zaman sekarang kita kita tidak bisa memastikan itu memang benar peninggalan Nabi. Ada peninggalan Nabi berupa hadis-hadis beliau. Ini yang Rasulullah SAW katakan Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Jadi peninggalan Nabi berupa hadis-hadis Nabi ini yang Rasulullah SAW katakan alaikum bisunnati. Peganglah kalian terhadap sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di dan sunnah khulafah khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk setelahku. Peganglah kalian terhadapnya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan bahwasanya yang kita ikuti, yang kita amalkan adalah sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peninggalan-peninggalan beliau, beliau berupa sunnah-sunnahnya. Kemudian eh, yang terakhir atau sebelum terakhir cukup panjang Pak Ina, makanya ulun cepati. Ulun baca langsung. Cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu mahkota yang menghiasi kepala-kepala orang-orang beriman. Iya, kita mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita umpamakan seperti mahkota yang kita letakkan di atas kepala kita. Cinta Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan tanda yang menghiasi hati-hati mereka, di mana mereka tidak bisa ditawar dalam hal tersebut dan tidak bisa digugat cinta Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat agung, kecintaan kepadanya harus didahulukan dibanding kecintaan kepada diri sendiri dan barang-barang yang bernilai. Entah itu anak, keluarga dan seluruh manu, manusia. Kita mengagungkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mencintai beliau. Terhadap kita lebih mencintai Nabi dibandingkan kepada diri kita, orang-orang yang bernilai seperti anak kita, keluarga kita, bahkan manusia seluruhnya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya dengan peringatan yang sangat keras agar mereka tidak berlebih lebihan dan melampaui melampaui batas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah katakan bahwasanya tidak boleh berlebih-lebihan kepada beliau ya. La tatruni kama taratil yahud wan nasr ibn maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Dan Rasul uh, dan penulis Syekh Abdul Razak membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat syariat baru dalam agama kami padahal bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Dan terakhir ya, beliau uh, beliau rahimahullah Syekh Abdul Razak menutup uh, bab ini dengan perkataan beliau tanbih. At-tabarruk bil athar khasun bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan kata beliau, mencari berkah dengan peninggalan-peninggalan itu khusus dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti air liur, rambut, sandal, jubah dan yang lain. Fala yutabarraku bi athari ghairihi kainan man kana. Maka tidak boleh mengambil berkah dengan peninggalan-peninggalan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Ya, siapapun dia. Walihada lam yunqal itlaqan an ahadin minas sahabah annahu tabarraka bi athari Abi Bakrin aw Umar aw Utsman aw Ali walaysa fil ummah khairum minhum radhiyallahu anhum ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah tidak dinukil secara mutlak. Artinya tidak artinya tidak pernah ada ya. Bahwasanya salah satu dari para sahabat mereka mengambil berkah dengan peninggalan Abu Bakar misalnya atau Umar atau Utsman atau Ali dan mereka adalah sebaik-baik um, umat yang hidup setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah mencari berkah ya, seperti air liur, kemudian rambut dan yang lainnya itu khusus untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak untuk selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bisa dikiaskan dengan selain beliau. Jadi masalah mencari berkah dengan uh, zat beliau seperti air ludah itu khusus untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak dikiaskan kepada selain Nabi siapapun dia. Dikarenakan para sahabat tidak pernah didapatkan satu riwayat pun bahwasanya mereka mengambil berkah dengan misalnya wudunya Abu Bakar, wudunya Utsman, wudunya Ali dan dan yang lainnya. Padahal mereka adalah sebaik-baik generasi yang hidup setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Ya kita selesai di bab sandal. Baru bab pembahasan berikutnya adalah tentang khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini yang bisa ulang sampaikan. Agak lama sedikit. Eh, semoga bermanfaat dan semoga ya hadis-hadis yang kita bacakan tadi semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi dibuktikan dengan mengamalkan ajaran beliau, sabda beliau, ya perintah-perintah beliau, larangan beliau kita tinggalkan. Kemudian kecintaan kepada beliau juga bisa dengan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ulang maaf, maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.